nya InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba yang disusun oleh Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki mukadimah yang pertama yaitu pembahasan tentang basmalah. Setelah basmalah, Syekh rahimahullah taala berkata, As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia Rob Arsh yang agung agar senantiasa menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat. Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rob Arsh yang agung, agar senantiasa melindungimu atau menjadi wali bagimu, penolong untukmu di dunia dan di akhirat kelak. Inilah awal kitab Al-Qawaidul Arba setelah basmalah. Sebagaimana kebiasaan beliau memulai risalahnya dengan sebuah doa. Seperti juga yang telah kita bahas di dalam Salatul Usul. Beliau mulai dengan I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Di sini pun demikian beliau memulai dengan sebuah doa sebagai peringatan kepada setiap penuntut ilmu untuk bersikap lemah lembut dan mendoakan orang yang diajarkan ilmu tersebut orang yang disampaikan dakwah ini adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau wahai Muhammad dapat berlemah lembut kepada mereka andaikan engkau bersikap kasar lagi keras hatimu niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini subhanallah peringatan yang agung kepada nabi kita yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa wahyu. Kepadanyalah ilmu ini diturunkan. Dan beliau dikenal sebagai seorang yang jujur, orang yang terpercaya. Dan juga didukung dengan ayat yaitu ayatun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang dikatakan sebagai mukjizat. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan beliau untuk berlemah lembut. Untuk berlemah lembut. Kalau tidak, maka umatnya akan lari meninggalkannya. Siapa umat beliau? Umat terbaik. Umat terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in orang-orang pilihan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala apabila beliau apabila beliau tidak berlemah lembut maka mereka akan lari daripadanya tentunya lebih wajib bagi kita atau kita yang lebih butuh untuk berlemah lembut dengan sedikit ilmu kita, sedikit kepercayaan orang kepada kita, bahkan kebanyakan orang melihat penampilan yang islami sudah antipati duluan. Sudah curiga duluan. Kalau kita sertakan dengan kata-kata yang keras, sikap-sikap yang kasar, maka kitalah sebetulnya penyebab mereka tidak mendapatkan hidayah. Bukannya kita mengajak mereka untuk mendapatkan hidayah, malah kita mengusir mereka. Kita mengusir mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari doa yang disampaikan oleh Syekh sebagai nasihat bagi para ulama dan penuntut ilmu, para dai dan para guru untuk bersifat lemah lembut. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaklah seseorang memiliki sifat kasih sayang. Ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang dan tujuannya untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan pada penjelasan salah satu usul telah kita sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh para ulama pertama kali. Apa istilah hadis ini dan apa hadisnya? Ada yang ingat? Insya Allah ingat semua ya, terutama yang nggak mencatat hafalannya kuat. Ada yang ingat? Ini sudah saya sampaikan. Sebuah hadis yang selalu disampaikan oleh muhaddisin pertama kali apa istilah hadis seperti ini dan apa hadisnya? Ada yang ingat? Fodol. Ini dua pertanyaan. Fodol akhir. Mana yang nggak mencatat yang hafalannya kuat? hifdhu sadrin atau hifdhu kitabin hifdhu sadrin aula Fadal Gak ada yang ingat Semuanya hibdu kitabin Tapi kitabnya ketinggalan di rumah Hadis yang pertama selalu disampaikan oleh muhaddis kepada muridnya. Apa istilahnya hadis seperti ini? Selalu disampaikan pertama kali. Al-musalsal bil awwaliyah. Al-musalsal bil awwaliyah. Ini hadis al-musalsal bil awwaliyah. Apa hadisnya, akhi? Apa? awalnya Ahsan tuma barakallahu fikuma Hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ar-rahimun yarhamuhumur rahman Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' atau irhamu ahlal ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah penduduk bumi niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Dikatakan para ulama muhaddisin meriwayatkan hadis ini pertama kali kepada muridnya untuk mengingatkan dia untuk mengingatkan dia bahwa ilmu ini dibangun di atas ar-rahmah wat talattuf bil muta'allimin ar-rahmah wat talattuf bil muta'allimin ilmu ini dibangun di atas dasar rahmat dan sifat lemah lembut kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan tujuannya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Di dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah" wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan kitab tersebut di antara mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka atau akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah dan akan dicurahkan kepada mereka kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Dan mereka diliputi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini empat keutamaan majlis ilmu yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Muslim. Yang pertama as-sakinah, ketenangan batin. Yang kedua rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dicurahkan kepada para penuntut ilmu, yaitu orang-orang yang menghadiri majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga diliputi oleh para malaikat. Diliputi oleh para malaikat dan yang keempat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya yang disebutkan di situ adalah wa rahmah Siapa yang menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu, maka dicurahkan rahmat kepada mereka. Dan tujuannya adalah meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dalam riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surganya, "Anti rahmati arhamu biki man asya'." Engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Inilah tujuan daripada ilmu ini. Dia dibangun di atas dasar rahmat, tujuannya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Maka hendaklah penuntut ilmu itu harus paham dasar dari ilmu ini adalah menebarkan kasih sayang dan kelembutan. Ini hukum asalnya, walaupun tidak boleh juga dinafikan. Kadang apabila dibutuhkan sikap keras itu perlu dan tercela apabila seseorang berlemah lembut dalam keadaan yang mengharuskan dia bersikap tegas, bersikap keras. Jadi harus pandai-pandai menempatkan. Hanya saja perlu kita pahami hukum asalnya dakwah itu adalah kelembutan. Itu hukum asalnya. Itu pelajaran yang kedua tentang rahmat sikap atau sifat rahmat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Pelajaran yang ketiga, Syekh rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita adab di dalam berdoa yaitu dengan cara bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "As'alullah al-karima, Rabb al-arsy al-'azimi." Aku mohon kepada Allah yang maha mulia pemilik arsh yang agung ini adalah bentuk tawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan ulama menjelaskan tawassul yang disyariatkan hanya ada tiga yang pertama tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah dan inilah yang terbaik sebagaimana firman Allah تبارك وتعالى ta'ala الأسماء الحسنى فدعوه بها. dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah dengannya dan inilah yang dimaksudkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'an wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang mengihsoknya Maka dia akan masuk surga Dikatakan oleh Syekh Ibn Thaymin rahimahullah Makna, makna ihsok itu Ada tiga Yang pertama Mempelajari Makna dan kandungannya Memahami dengan baik Makna yang terkandung di dalam setiap nama-nama Allah bukan dihafal begitu saja tapi enggak tahu mak artinya. Itu makna ihsa. Bukan sekedar menghafal biasa. Tapi diketahui, dihafal dan dipahami maknanya. Kemudian yang kedua, berdoa dengannya. Inilah yang disebut dengan tawasul. Berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Dan yang ketiga adalah mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Misalkan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Bacalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu bahwa Allah Maha mendengar. Dia mendengarkan segala sesuatunya. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Apabila kita sudah pahami dengan dengan baik, gunakanlah di dalam berdoa dan amalkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Hati-hati dalam berbicara. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tidak ada ucapan yang tersembunyi maupun yang keras kecuali Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya. Ini yang dimaksud dengan ihsa. Ini yang pertama, tawasul yang pertama. Atau contoh tawasul dengan sifat Allah Allahumma birahmatika astagithu Ya Allah dengan rahmatmu Aku memohon pertolongan Allahumma birahmatika irhamna Ini contoh tawasul dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Atau di dalam isti'adah, bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. kalimat-kalimat Allah atau kalam Allah adalah bagian dari sifat Allah tabaraka wa taala dan bukan makhluk. Iya, ini contoh. Yang kedua tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita ucapkan di dalam doa kita seperti kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Kemudian yang ketiga tawassul dengan meminta doa orang yang soleh yang masih hidup dan mendengarkan apa yang kita katakan kepadanya, minta didoakan. Adapun tawassul yang tidak sesuai syariat maka terbagi dua. Ada yang termasuk kategori syirik dan ada yang termasuk kategori bid'ah. Kategori syirik adalah yang menjadikan makhluk sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang memanggil ya Hussein, ya Ali, sama saja. Apakah dia bermaksud meminta langsung kepada Hussein dan Ali ataukah maksudnya supaya diteruskan kepada Allah? Tidak ada bedanya. Ulama seluruhnya sepakat itu adalah termasuk kategori kesyirikan. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Insya Allah lebih detail kita bahas dalam risalah Nawakidul Islam. Adapun yang bid'ah adalah tawasul dengan cara yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum termasuk kategori kesyirikan. Seperti ucapan ya rabbi bil mustafa balik maqasidana. Ini tawasul yang bid'ah, bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah. Bukan maksudnya dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia jadikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawasul. Kalau dia maksudnya berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Ini contoh tawasul yang bid'ah karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Syekh mengajarkan kepada kita tawassul yang benar. Asallallahul Karim, Rabbul Arsyil Azim. Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, pemilik arsy yang sangat agung. Adapun makna Al-Karim Al-Karim itu maknanya yang maha mulia yang banyak kebaikan dan pemberian selalu memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya tanpa mengharapkan balasan dari hamba-hambanya tersebut serta yang maha suci dari berbagai macam kekurangan saya ulangi Al-Karim itu adalah yang maha mulia yang banyak kebaikan dan pemberiannya kepada makhluknya selalu mencurahkan kenikmatan kepada hamba-hambanya tanpa mengharapkan balasan dari hamba-hambanya tersebut yang maha suci dari berbagai macam kekurangan. Ini kesimpulan nama Al-Karim dari kitab Fikhul Asma'il Husna halaman 221 sampai 224 karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumallahu taala. Itu makna Al-Karim. Kemudian pelajaran yang berikutnya Mengapa Syekh memulai dengan doa yang agung ini? As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, pemilik Arsh yang agung. Dikatakan para ulama, Syekh berdoa dan menulisnya di dalam kitab beliau dengan Rabbal Arshil Azim. Menyeru Allah dengan Rabbal Arshil Azim. Pemilik Arsh yang agung. bahwasannya ini adalah doa dari syekh dan ini adalah doa dari seorang yang soleh semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari pengabulan doa ini insyaallah taala sekaligus beliau ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa pembicaraan kita di dalam kitab ini adalah tentang Rabbul Arshil Azim Rob Arsh yang agung Kemarin kita jelaskan Rob itu maknanya adalah Manijitama afihi salah satu awsaf Siapa yang ingat? Makna Rob Allah. Ahsan Barakallahu Ar-Rob itu artinya Manijitama afihi salah satu awsaf Al-Khalku wal-Mulku wal-Tadbir Inilah makna rububiyah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, segala sesuatu dikuasai olehnya, segala sesuatu diatur olehnya. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Allah Tabaraka wa Taala yang menciptakan rizki dan kenikmatan bagi kita. Dialah yang menguasainya, dialah yang mengaturnya. Demikian seterusnya. Itu makna Rabb. Maka Rabbul Arsyil Azim artinya yang menciptakan dan menguasai serta mengatur Arshnya yang agung. Dan Arsh adalah makhluk yang sangat besar. Beliau inginkan kita mengambil pelajaran azamatul makhluk min azamatil khaliq. Keagungan makhluk tidak lain berasal dari keagungan Sang Pencipta. Tidak mungkin arsh itu sebagai makhluk yang sangat agung kalau bukan diciptakan oleh yang maha agung. Allah tabaraka wa taala jalali wal ikram. Pemilik keagungan dan kemuliaan. Tentang keagungan Arsh. di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah dan yang membawa yang membawa arsy Rabbmu pada hari itu ada delapan malaikat di atas mereka menjunjung arsy tersebut jadi Allah mengabarkan kepada kita yang membawa arsy adalah delapan malaikat. Dikatakan para ulama, inilah bangsa malaikat yang paling mulia. Karena tugas mereka yang sangat penting dan posisi mereka yang paling dekat dengan Allah, maka Allah khususkan penyebutan tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Bagaimana keadaan para malaikat ini? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzinali an uhadditha am malakin min malaikatillah min hamalatil arsh innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan kepadaku untuk menyampaikan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang membawa arsnya. Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Setiap satu malaikat yang membawa ars Allah jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun perjalanan. Kira-kira berapa tahun sampai di kakinya? Ya. 700 tahun perjalanan itu baru jarak antara telinganya sampai ke bahunya. Maka malaikat ini adalah malaikat yang sangat besar sekali. Iya. Adapun tentang besarnya arsh Tentang besarnya arsh Untuk memahami besarnya arsh Pahami dulu besarnya Al-Kursi Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Wasi'a kursi yuhus samawati wal ard Kursinya meliputi langit dan bumi Kursi Allah meliputi langit dan bumi Dan kursi Allah Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Al-Kursi mawdi'ul qadamain Wal-arsh la yuqaddiru ahadun qadrahu sebagaimana diriwayatkan Imam Ibn Khuzaimah di dalam At-Tauhid demikian pula Az-Zahabi di dalam Al-Ulu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Mukhtasarul Ulu ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma Al-Kursi mawdi'ul qadamain dalam riwayat yang lain beliau berkata Al-Kursi mawdi'u qadamai ar-Rahman. Kursi itu adalah tempat dua kaki Allah tabaraka wa taala. Kursi ini kata Allah wasi'a kursihu samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya meliputi langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu kecil sekali dibandingkan dengan kursi Allah. Seperti apa perbandingannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi." Tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi. Dalam riwayat yang lain disertakan dengan bumi yang tujuh. Tidaklah langit yang tujuh, demikian pula bumi yang tujuh. Apabila dibandingkan dengan kursi Allah, illa kahalqatin mulqah bi ardi falah kecuali hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Itulah perbandingan antara langit dan bumi dan kursi. Oleh karena itu, sebelum kita mengetahui seperti apa besarnya kursi, pahami dulu besarnya langit dan bumi. Ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Demikian pula jarak antara satu langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan. Dan langit itu memiliki ketebalan 500 tahun perjalanan. Berarti dari bumi sampai ke langit yang ketujuh berapa ribu tahun? Hah? Berapa ribu? 7500. Betul tidak? 7 kali 10 tambah 5. 7500 tahun perjalanan. Iya. Belum lagi ke atasnya. Belum lagi ke bawahnya. Maksudnya ke bawah bumi. Yang berjumlah tujuh lapis. Ini besarnya langit dan bumi. Ini besarnya langit dan bumi. Ternyata langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal kursi fil arsh katilkal halqah fitilkal falah." Dan perbandingan kursi dengan arsh seperti cincin tersebut dengan padang pasir itu. Jadi kursi itu hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Maka kalau begitu arsh sungguh besar, sungguh agung. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibn Abi Shaybah di dalam Kitabul Arsh Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat dari sahabat yang mulia Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan disahihkan Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah nomor 109. Baik. Maka dari dalil-dalil ini kita dapat memahami besarnya arsh dan dikatakan para ulama inilah makhluk yang paling besar tidak ada lagi makhluk yang lebih besar darinya ini makhluk yang paling besar di atasnya lah Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsh di atas arsh Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan tanpa membutuhkan arsh tersebut wajib bagi kita mengimani sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an Ar-Rahman 'alal Arsh istawa Allah yang Maha penyayang istiwa di atas arsh tetapi jangan kita samakan dengan makhluk Apabila makhluk berada di atas sesuatu Maka dia butuh terhadap sesuatu tersebut Bukan sesuatu itu yang butuh kepadanya Demikian pula Jangan terbayang di benak kita Kalau begitu ars lebih besar dari Allah Karena dia menampung Allah subhanahu wa ta'ala Jangan terbayang seperti itu Itu namanya Kita telah menyamakan Allah dengan makhluk Kalau kita punya bayangan seperti itu. Jangan pula kita bayangkan seperti makhluk. Allah memiliki sifat nuzul turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kalau kita bayangkan seperti makhluk, makhluk itu kalau dia dari lantai dua turun ke lantai satu berarti lantai dua kosong. Jangan dibayangkan Allah seperti itu. Kalau kita membayangkan seperti itu, berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan berarti lantai dua dan lantai satu itu kalau digabung lebih besar darinya. Iya kan? Dia turun dari atas ke lantai satu, lantai dua jadi kosong. Berarti lantai dua, lantai satu kalau digabung jauh lebih besar darinya. Jangan pula dibayangkan Allah seperti itu. Imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak boleh melakukan takyif membagaimanakan menggambarkan tidak boleh tidak boleh pula melakukan tamthil menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk iya oleh karena itu orang-orang yang melakukan taktil mereka tidak mau mengimani sifat istiwa kenapa alasan mereka ada yang tahu apa alasan mereka alasan mereka adalah kami tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Alasannya bagus atau tidak? Bagus sekali, subhanallah. Ini alasannya ahlu tauhid. Alasannya orang yang beriman. Saya harus menyucikan Allah, saya tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi dia telah menempuh cara yang salah. Justru orang yang melakukan ta'til dengan alasan tersebut sesungguhnya dia telah melakukan tamthil terlebih dahulu. Sesungguhnya dia telah melakukan tamthil terlebih dahulu. Dia telah membayangkan kalau saya menetapkan Allah di atas arsh, berarti saya samakan Allah dengan makhluk yang butuh kepada arsh atau arsh lebih besar darinya. Iya. Itu bayangannya sehingga saya nggak mau imani ini dia melakukan taktil. Jadi pertama dia lakukan tamsil terlebih dahulu. Baru kemudian dia lakukan taktil. Kemudian dia tuduh orang melakukan tamsil. Ya. Dia tuduh orang melakukan tamsil. Padahal dia sendiri yang pertama. Karena mereka punya logika yang rusak. Kalau menetapkan sifat, berarti konsekuensinya, lazimnya, bagi mereka adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka sendiri yang melakukan. Di mana mereka lakukan? Di dalam benaknya. Di dalam benaknya. Ya, dia bayangkan di dalam benaknya. Kalau saya imani Allah di atas arsh, berarti saya mengatakan Allah butuh kepada arsh. Atau Allah lebih besar dari arsh. Kalau begitu saya tidak mau imani ini. Berapa kali dia lakukan kesalahan? Dua kali. Pertama dia tamsil terlebih dahulu atau dia takyif. Kemudian dia lakukan taktil. Iya. Kemudian dia tuduh orang melakukan tamsil. Nah, insya Allah lebih detail kita bahas pada babnya tentang asma wa sifat. Jadi inilah makhluk yang paling besar di atasnya Allah istiwa. Wajib bagi kita mengimani Allah istiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. tidak boleh kita menyamakannya dengan makhluk dan tidak boleh pula kita melakukan takyif menggambarkan seperti apa Allah istiwa tidak di dalam benak kita tidak pula diucapkan dengan lisan kita kemudian pelajaran yang berikutnya kata Syekh rahimahullah as'alullah al-karim rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunia wal akhirah aku mohon kepada Allah yang mulia pemilik arsy yang sangat agung agar dia senantiasa menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat kelak maka di sini syekh ingin mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah wali bagi orang-orang yang beriman dialah wali bagi orang-orang yang beriman. Dan ini telah Allah tegaskan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana apabila Allah telah menjadi wali bagi kita. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ini yang diinginkan oleh Syekh untuk kita ambil pelajarannya. Bahwa kita di sini ingin lepas dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kalau begitu, pertama sekali yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, orang kalau belajar tauhid, pertama sekali yang akan hilang darinya adalah kesombongan. Pertama sekali yang akan hancur dari dirinya adalah kesombongan. Kalau dia pahami kena na'budu wa kena nasta'in. Dia selalu butuh pertolongan Allah. Di dalam menuntut ilmu, penuntut ilmu itu kalau dia sadar dari awal dia menuntut ilmu akan hancur kesombongannya. Kalau dia tahu hakikinya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menganugerahkan ilmu kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan wa qul rabbi zidni ilman untuk mengingatkan beliau ilmu itu dari Allah tabaraka wa taala adapun beliau hanya berusaha kita hanya berusaha makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Allah akan pahamkan dia dengan agama apa lanjutan hadis ini ada yang tahu lanjutannya Lanjutannya ada dua potongan penting sekali. Ada yang ingat lanjutannya? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Lanjutannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain banyak lanjutannya. Ada yang sampai empat potongan, ada yang lebih daripada itu. <laughs> Setengah-setengah. ya. Lanjutannya apa? Itu lanjutan dalam riwayat yang lain. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Tapi nampaknya itu bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjutannya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim." Wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ya dan Allah dialah yang memberi, aku hanya membagi. Dan akan senantiasa umat ini atau dalam riwayat yang lain segolongan dari umat ini senantiasa teguh di atas kebenaran sampai datang ketetapan Allah. Dikatakan para ulama hadis ini terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama mengingatkan kita untuk berusaha meraih ilmu. Bagian yang kedua mengingatkan kita bahwa ilmu itu dari Allah. Walaupun kita sudah berusaha tapi Allah tidak memberikan, maka itu adalah hak Allah. Oleh karena itu, tidak boleh ada kesombongan sedikit pun dalam diri kita karena ilmu yang kita miliki dan ini termasuk penyakit penuntut ilmu. Munculnya kesombongan, merasa tinggi atau ujub terhadap dirinya, merasa kagum terhadap dirinya. Padahal Allah dialah yang memberi. Adapun bagian yang ketiga mengingatkan tentang istiqamah. Siapa yang istiqamah? Yang memiliki dua sifat sebelumnya. Dia menuntut ilmu, kemudian Allah menganugerahkan ilmu kepadanya, dialah orang yang akan istiqamah. Dialah golongan yang selamat. Golongan yang selalu Allah tolong. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang golongan tersebut kata beliau mereka adalah ahlul ilmi bil athar orang-orang yang berilmu tentang athar athar yang dimaksud adalah Al-Quran wa sunnah sesuai dengan pemahaman salaf ya jadi ini makna-makna mendalam yang beliau inginkan untuk dipetik dari doa ini kita berdoa agar Allah menjadi wali bagi kita karena apabila Allah telah menjadi wali bagi kita Allah akan mengajari kita Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya Dari kesyirikan kepada tauhid, Dari kebodohan kepada ilmu Sebaliknya kata Allah subhanahu wa ta'ala Walladzina kafaru awliya'uhum tabut Adapun orang-orang yang kafir Wali-wali mereka adalah tabut Yang tentunya tidak sedikit pun dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-11. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa al kafirina la maula lahum. Demikianlah Allah dialah wali orang-orang yang beriman adapun orang-orang yang kafir tidak ada wali bagi mereka. Ini potongan pertama doa Syekh rahimahullah taala. Bagian yang berikutnya beliau berkata, "Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta." Dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Apa arti keberkahan? Dikatakan Imam Luqayyim rahimahullah, "Al-barakatu kathratul khair wa dawamuhu." Berkah itu adalah kebaikan yang melimpah dan terus menerus ada orang yang penuh berkah orang yang banyak kebaikannya dan terus menerus dia dalam kebaikan apa artinya orang yang penuh berkah coba lihat tafsir surat Maryam ayat ke-11 tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam waja'alani mubarakan aynama kunt dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, aina fa'an aina mattajahtu. Maksudnya adalah aku selalu memberi manfaat dimanapun aku berada. Inilah orang yang penuh berkah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, selalu memberikan manfaat. Bukannya setiap dia datang di situ terjadi kekacauan. Setiap dia pergi orang merasa tenang. Seorang Muslim adalah orang yang penuh berkah ayat nafaan. Dikatakan oleh Imam Ibn Atiyah rahimahullahu taala ayat mualliman lil khair. Orang yang bermanfaat itu adalah yang selalu mengajarkan kebaikan dan inilah keberkahan terbesar yang selalu mengajarkan kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilmun yuntafa'u bih atau ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat karena diajarkan kepada orang lain. Inilah orang yang penuh berkah, orang yang penuh dengan kebaikan, selalu memberi manfaat dan manfaat yang terbesar adalah mengajarkan ilmu tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi mengajarkan ilmu adalah manfaat yang terbesar, melebihi manfaat duniawi. Satu faidah dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah apabila seekor anjing yang haus yang diberi minum oleh seseorang kemudian dia mendapatkan ampunan bahkan dalam hadis yang lain yang memberi minum adalah seorang wanita pelacur apabila seorang wanita pelacur mendapatkan ampunan karena memberi minum kepada anjing tersebut maka kata beliau hafizahullah bagaimana lagi dengan orang yang memberikan minum tauhid kepada umat ini. Kalau dia hanya berikan minum kepada seekor anjing, dengan sebab itu Allah mengampuninya. Bagaimana lagi dengan orang yang mengajarkan tauhid kepada umat ini? Ini subhanallah, faidah-faidah mendalam kalau kita pahami mestinya memberikan semangat kepada kita untuk mempelajari tauhid dan mendakwahkannya. Inilah manfaat yang paling besar yang bisa kita berikan kepada umat ini. Namun sebagian orang ditipu oleh syaitan. Mereka melalaikan dakwah tauhid dalam keadaan mereka memperhatikan persoalan yang lain. Atau bahkan yang mereka perhatikan justru perkara yang menyimpang, itulah yang mereka ajarkan kepada manusia dan mereka lalaikan perkara tauhid. Jadi makna mubarakan mualliman khair au nafaan aina mattajahtum. Kemudian bagian yang berikutnya. Beliau rahimahullah taala berkata, "Wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara." Dan semoga Allah menjadikan engkau seseorang yang apabila diberikan anugerah atau kenikmatan dia bersyukur. Semoga Allah menjadikan engkau seseorang yang apabila diberikan anugerah dia bersyukur. Dan kesyukuran adalah sesuatu yang akan menyebabkan nikmat itu bertahan dalam diri seorang hamba dan bahkan menjadikan dia ditambahkan kenikmatan sebagaimana firman Allah la in ash, la, in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid kalau kamu bersyukur maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku tapi kalau kamu ingkar maka sungguh azabku sangat pedih dalam surat Ibrahim ayat ke-7 dan dikatakan para ulama kesyukuran itu ada tiga rukun Rukun yang pertama bersyukur di dalam hati yaitu mengakui di dalam hati bahwa nikmat ini sepenuhnya datang dari Allah taala. Meyakini dengan hati nikmat ini sepenuhnya datang dari sisi Allah taala. Kemudian mengucapkan dengan lisan berupa pujian kepada Allah dan menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi bi ni'matihi kemudian yang ketiga menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini rukun bersyukur tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kecuali dia memenuhi tiga rukun ini dan termasuk pada rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan peruntukannya atau maksudnya adalah mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalam nikmat tersebut. Contohnya seorang diberikan anugerah harta, maka jangan dia lupa kewajiban di dalam hartanya yaitu zakat. Seseorang dianugerahkan nikmat berupa anak-anak. Jangan lupa kewajiban mendidik mereka. Demikian seterusnya. Inilah tiga rukun di dalam bersyukur. Kemudian bagian yang terakhir dari doa Syekh, beliau berkata, wa idza betulia sabara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang apabila diuji dengan musibah maka dia bersabar. Maka dia bersabar. Ini juga doa yang sangat agung. Sebelumnya Syekh mendoakan kita agar bersyukur dengan nikmat kemudian disusul dengan doa bersabar ketika ditimpa musibah. Ya. Dan ini adalah dua sisi kehidupan yang mesti kita hadapi. Tidak mungkin tidak. Mesti di dunia ini kita mendapatkan nikmat dan mendapatkan cobaan. Oleh karena itu, kita pun kita juga harus memiliki dua perkara untuk menghadapinya. Kesyukuran dan kesabaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita inilah kehidupan seorang mukmin yang sangat menakjubkan. sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin itu inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mukmin sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan dan itu tidak ada pada diri seorang pun kecuali pada seorang yang beriman apa itu Idza asabathu as-sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa idza asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan kepada mereka atau kepadanya musibah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukhut." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala. Siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan siapa yang marah, maka Allah pun marah kepadanya. Dan ulama menjelaskan manusia itu dalam menghadapi musibah ada empat tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang marah. Ini hukumnya haram. Tingkatan yang kedua adalah orang yang sabar. Ini adalah tingkatan yang paling rendah di dalam menghadapi musibah. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali sabar. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ridho. Kalau yang sabar itu wajib, yang ridho ulama berbeda pendapat yang sahih insyaallah tidak sampai wajib sunnah ridho dengan apa yang telah Allah tentukan ada orang yang merasa berat tetapi dia sabar itu paling minimalnya ya kalau dia ridho maka lebih tinggi lagi dan yang tertinggi adalah apabila dia bersyukur ditimpa musibah bukannya sedih bukannya kecewa malah dia bersyukur dan inilah para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam dikatakan para nabi dan rasul itu senang ketika ditimpa musibah sebagaimana kalian gembira ketika mendapatkan kenikmatan kenapa jamaah sekalian karena mereka tahu kebaikan-kebaikan yang melimpah di balik musibah bahkan bisa jadi musibah bagi kita lebih baik daripada kenikmatan karena pada kenyataannya apa kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang menjadikan dia lalai, menjadikan dia terlena, menjadikan dia lupa dengan kewajibannya kepada Allah. Dia lupa daratan. Namun ketika ditimpa musibah, sebaliknya dia ingat Allah. Hatinya bersandar kepada Allah, selalu terpaut dengan Allah. Ya, kali manusia seperti ini musibah baginya lebih baik. Ya. Sampai-sampai ada seorang ustadz yang merukyah dia mengatakan lebih baik dia sakit. Kalau saya rukyah dia sembuh, nanti dia banyak maksiat. Kalau dia sakit dia sering berpikir ya, supaya saya tanya lari. Jadi kadang orang yang sakit ditimpa musibah justru lebih baik. Justru lebih baik baginya. Kalau dia sehat justru dia lupa dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Belum lagi pahala yang melimpah Pahala kesabaran Innama yuaffas sabiruna ajrahum Dighairi hisab Belum lagi Diangkatnya derajat Dan juga Penggantian yang lebih baik Sebagaimana Doa yang diajarkan kepada Doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika wafat suaminya. Apa doanya? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha atau khairan minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang ditimpa musibah kemudian dia baca doa ini kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Banyak sekali kebaikan di balik musibah. Kalau seseorang paham, justru dia bersyukur. Musibah apapun yang menimpa hati kita dan ini yang terbesar melebihi yang menimpa fisik kita. Ya. Dan ini yang terbesar menimpa para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dan musibah yang paling besar adalah yang menimpa para nabi dan rasul. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Yang paling keras mendapatkan bala adalah para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Sesuai dengan kadar keimanan. Ataupun menimpa jasad, menimpa badan, atau menimpa harta. Semuanya tanpa terkecuali. Sampai sebuah duri kecil yang menusuk kita. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali akan menjadi penghapus dosanya meskipun hanya sebuah duri kecil yang menusuk dirinya. Iya. Jadi patutlah kita bersyukur walaupun ditimpa musibah. Makanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah alhamdulillah. Ketika diberikan kenikmatan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika ditimpa musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang yang tertimpa musibah besar sekali. Ya. Mungkin antum belum terbayangkan yaitu musibah kehilangan anak. Ya, umumnya belum punya anak di sini ya. Kalau istri sudah punya mungkin. Anak belum. Orang tua itu begitu cintanya kepada anak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan anak sebagai buah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang orang yang kehilangan anak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Fayaquluna na'am. Kalian telah mengambil nyawa anak hambaku. Mereka berkata iya. Qabattum samarata fuadi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Mereka mengatakan na'am. Kemudian kata Allah, apa yang dikatakan hambaku tersebut dan Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Apa kata malaikat tersebut? Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba kehilangan anak dia puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan dengan rumah alhamdulillah Jadi inilah hikmah-hikmah di balik musibah. Di dalamnya ada berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bagian terakhir sekali, kalau tadi yang terakhir sekarang terakhir sekali. Kata Syekh rahimahullah, "Wa idza aznaba Dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang apabila berbuat dosa dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah sifat orang yang bertakwa yang Allah kabarkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat ke-135 Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ya ini pembicaraan tentang orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri maka mereka segera ingat Allah kemudian memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa tersebut dalam keadaan mereka sudah menyadarinya. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Artinya mas sekalian, orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak mungkin lagi terjerumus dalam dosa. Hanya saja beda orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa. Apabila orang yang tidak bertakwa itu melakukan dosa, dia tenggelam di dalam dosanya. Dia terus berkubang di dalam kemaksiatan. Namun orang yang bertakwa Jika dia terjerumus dalam dosa Segera dia ingat Allah Segera dia mohon ampun Atas dosa-dosanya tersebut Terlebih lagi apabila ada saudaranya Yang memberikan nasihat kepadanya Dan inilah saudara yang terbaik Yang perlu kita berikan penghargaan terbesar Apabila dia berani menegur kita Memberi nasihat kepada kita Bukannya kita tersinggung Bukannya kita marah mestinya kita berikan kepadanya penghargaan terbesar. Walaupun mungkin kadang-kadang caranya salah. Caranya salah, biarlah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia keras, dia kasar kepada kita. Apalagi dia nasihati kita di mana? Di Facebook misalkan. Biarlah urusan dia dengan Allah. Adapun kesalahan yang dia ingatkan kepada kita, syukuri. Berikan penghargaan kepadanya. Adapun kesalahannya dalam menasehati kita, caranya yang salah, biarkan saja urusannya dengan Allah anggap saja impas dengan kebaikannya di dalam menasehati kita. Ambil nasihatnya. Berikan penghargaan kepadanya. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Demikian pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menyucikan dirinya. Kata Syekh rahimahullah, fa inna haula'i unwanus sa'ada. Karena sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, apabila diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua, apabila diuji bersabar. Yang ketiga, apabila melakukan dosa segera istighfar. Inilah unwanus sa'adah, kunci kebahagiaan. Artinya sebaliknya, siapa yang diberi nikmat tidak bersyukur atau diuji tidak bersabar, kemudian berbuat dosa tidak segera istighfar, maka itu adalah unwanus syaqawah. Tanda kecelakaan, kebinasaan. Walhamdulillah selesai bagian mukaddimah kitab Al-Qawaidul Arba. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu yang belum kita pelajari.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 Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.